دلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه حكم صلاة الجنازة الفائدة الرابعة إذا تعينت صلاة الجنازة على الخناسة فالظاهر أنه لا يسقط الفرد بصلاة البعث عن الباقين jika menjadi keharusan sholat jenazah tersebut kepada orang-orang yang khunsah ya. Khunsah yang tidak jelas jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Yang mana tidak ada jenis yang ketiga. Hanya ada dua jenis laki-laki dengan perempuan. Jadi khunsa ini hanya tidak jelas jenis kelamin kelaminnya. Jika menjadi keharusan, sholat jenazah itu atas orang-orang yang khunsa, atas orang-orang yang khunsa. Kapan menjadi harus? Jika memang di situ tidak ada laki-laki yang jelas yang ada hanya khun, khunsa atau yang ada hanya wani, wanita. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwasanya tidak sah, tidak dianggap kalau yang menyolati mayit itu perempuan. Padahal laki-laki juga ah, ada. Jadi tidak sah laki-laki e, kalau laki-laki ada yang menyolati adalah perempuan. Bagaimana kalau khunsa? Yang ada hanya hunsa. Fadzahir annahu la yasgud al-fardu bi salatil ba'd anil bagin. Yang tampak tidak gugur kewajiban sholat jenazah tersebut dengan sholatnya mereka atau sebagian mereka daripada yang lain. Lihtimali unusatihim wa zukuratihim karena kemungkinan mereka itu perempuan dan juga kemungkinan mereka itu Ya, kurang uh, penting faedahnya. Faedah yang kelima. Qala al-Bujairimi. Wa alam anna sabiyya la yakfi fi arba'atin min furudil kifayah. Wa hiya raddu salam wal jama'a wa ihya'ul ka'bah bil had wa ihya'uha bil umrah. Imam Bujairimi memberikan satu faedah yaitu ketahuilah bahwasanya sobi yang belum bah, balik. Sobi yang belum balai tidak cukup untuk menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Ya, kewajiban fardu kifayah. Yang mana fardu kifayah ini kewajiban atas mereka tapi menjadi gugur jika dilakukan oleh sebagian dari mereka, kan gitu. Nah, sekarang ada fardu kifayah. Yang mana mereka semuanya punya kewajiban untuk melaksanakannya. Tapi jika dilakukan oleh sebagian, maka kewajiban akan menjadi akan menjadi gugur. Bagaimana kalau yang melakukannya itu adalah anak yang belum bah? Apa menjadi gugur? Seperti sholat jenazah ini. Sholat jenazah fardu kifayah. Dan yang menyolati jenazah ternyata anak kecil belum balik apa sudah menjadi gugur kewajiban sholat jenazah karena sholatnya yang belum balai itu? Apa dianggap sehingga menjadi gugur kewajiban tersebut terhadap yang lainnya? Apa tidak dianggap sehingga mereka yang lain tetap harus melakukannya? Nah, maka di sini faedah. Bahwasanya sobi yang belum balai itu tidak cu tidak cukup menggugurkan hukum fardu kifayah dalam empat perkara dalam empat kewajiban. Empat kewajiban fardu kifayah semuanya ya. Yang pertama adalah raddus salam. Pertama menjawab salam. Kapan menjawab salam menjadi fardu kifayah? Kapan menjadi fardu kifayah? <clears throat> Jika diucapkan salam kepada jamaah atau lebih daripada sah satu. Ya, diwajib, uh, diwajibkan atas mereka untuk menjawab salam. Tapi ini kan lebih dari satu. Karena lebih dari satu, maka kewajiban menjawab salam menjadi fardu kifayah. Misalnya, satu aja di antara mereka yang menjawab, Assalamualaikum. Mereka empat orang. Yang menjawab, Waalaikumsalam hanya satu. Maka kewajiban menjawab salam menjadi gugur. Tapi yang menjawab ini anak kecil. Belum, bah? cuma sudah mumayis. Waalaikumsalam. Gugur apa anda? Hah? Tidak gugur. Karena tidak diang, dianggap. Tidak menggugurkan kewajiban fardu kifayah jika dilakukan oleh anak kecil dalam empat perkara ini. Ya, yang pertama adalah menjawab salam. Yang kedua, al-jamaah. Menjawab salam menjadi fardu kifayah dikasih catatan ya. Jika itu diucapkan kepada jamaah atau lebih dari sah, satu orang. Maka menjawabnya hukumnya fardu. Kalau diucapkan kepada hanya satu orang aja. Maka itu hukumnya. Menjawabnya hukumnya apa? Ya fardu kifayah ya wajib. Fardu kifayah itu wajib juga menjadi fardu n. Wajibnya wajibul n, fardu n bukan wajib kifah. Ya. Yang kedua jamaah. Hukum sholat jamaah. Apa hukum sholat berjamaah? Hukum sholat berjamaah apa? Fardu kifayah. Ya, ini yang muktamad walaupun ada khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sun sunnah. Imam Rafi'i mengatakan sunnah. Imam Nawawi wahwal mu'tamad mengatakan hukumnya fardu kifayah. Ya, salat berjamaah fardu kifayah yang harus dilakukan di tempat umum. Semua orang tidak malu untuk masuk ke tempat tersebut. Seperti masjid, musol, musola, atau tempat umum yang lain. Kalau sholat jamaahnya dilakukan di rumah, yang setiap masing-masing malu mau masuk rumah orang lain sungkan, maka itu tidak dianggap menggugurkan sholat ber kewajiban sholat berjamaah. Jadi misalnya satu kampung semuanya sholat berjamaah, masya Allah, tapi semuanya sholatnya di di rumah masing-masing. Kewajiban sholat berjamaah tidak gugur. Berarti mereka semuanya ber mereka semuanya berdosa wagutilu dan mereka kalau tidak taubat berhak untuk diperangi bahkan juga dibu. itu dalam Islam kalau kita katakan fardu kifayah tapi ada pendapat yang mengatakan sun nah ala kulli hal di masjid-masjid masih ada yang melaksanakan sholat ber walaupun cuma satu soft dua soft atau mungkin kurang dari satu soft tapi yang penting sudah cukup menggugurkan kewajiban sholat ber sekarang ada yang sholat berjamaah di masjid di musola misalnya, tapi anak anak-anak kecil. Berarti ini dua orang atau lebih yang sholat berjamaah harus dua orang atau lebih. Ada tiga, empat, sepuluh anak semuanya belum balai. Yang sudah balai semuanya merasa makomnya sudah tinggi. Jadi sholatnya di rumah. Tidak tahu sholat berjamaah atau sholatnya sendiri. Yang penting kita katakan hukumnya Hukumnya apa? Dosa apa mereka yang di rumah? Hukumnya dosa. Yang di rumah, yang tidak sholat di masjid, daripada mereka yang sudah balik, dianggap berdosa. Walaupun di masjid ada sholat berjamaah, tapi tidak dianggap karena mereka yang melaksanakannya masih belum balik. Jadi yang kedua adalah sholat berjamaah. Anak kecil yang belum balik tidak diang, <clears throat> tidak dianggap menggugurkan kewajiban tersebut. Yang ketiga adalah Ihya'ul Ka'bah bil Hajj. Ihya'ul Ka'bah bil Hajj yaitu menghidupkan Ka'bah dengan haji, dengan ibadah haji. Jadi artinya setiap tahun di waktunya haji di situ harus ada yang mengamalkan dan melaksanakan ibadah haji. Harus. Tidak boleh tidak. Jadi jangan nanti di waktunya Arafah Arafahnya sepi kosong, tidak ada yang haji. Maka semuanya orang yang mampu melaksanakan haji di tahun itu dianggap semuanya ber. Tapi kan alhamdulillah jarang sekarang setiap haji malah menumpuk manusia ya 3 juta lebih. 2 juta lebih sampai 3 juta manusia berkumpul di satu tempat di Badang Arafah. Jadi Padahal yang haji satu dua aja sudah cukup menggugurkan kewajiban. Ya, kewajiban ini bagi yang mampu tentunya ya. Kalau misalnya semuanya yang mampu, tidak ada yang haji karena semua yang mampu sudah pernah haji. Mereka dosa apa enggak? Semuanya tidak ada yang haji, tapi memang semuanya sudah pernah haji. Dosa apa enggak? Tetap dosa. Oleh karena itu bagi yang mampu kalau mereka haji, itu hajinya bukan haji sunnah walaupun kedua kali, ketiga kali, keempat kali tetap dianggap itu adalah haji yang wajib. Karena apa? Karena setiap tahun hukumnya haji itu fardu kifayah. Jadi kalau sudah haji-haji lagi itu bukan sunnah. Nah, itu wah wajib karena memang setiap tahun fardu kifayah. Jadi orang yang mampu setiap tahun wajib, setiap tahun wajib. Cuma kalau dia di waktu atau di tahun tertentu dia tidak haji, tidak dosa karena kewajibannya fardu kifayah dan di situ sudah ada yang melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau semuanya tidak ada yang melaksanakan ibadah ibadah haji, maka yang mampu semuanya dianggap berdosa. Ada yang haji tapi masih belum balik. Gugur kewajibannya bandak tidak cukup. Ya, kalau belum balik tidak dianggap cukup. Wa uhya'uha bil umrah. Selain haji yang keempat juga tentunya um umrah. Selain haji juga harus ada yang um umrah. Tapi tidak dianggap kalau yang melakukan umrah itu anak kecil. Wa ada zalik. Dan selain itu, selain itu semuanya, yakfi fihi sobi. Maka cukup jika dilakukan oleh sobi. Ya, jika yang melakukan itu melakukan apa? Melakukan fardu kifayah seorang yang belum balik, anak yang belum balik, maka dianggap gugur selain empat perkara, empat kewajiban tadi. Seperti apa? Kaljana, seperti sholat jenazah. Jadi ada yang sholat jenazah, tapi anak kecil, belum balik. Yang penting mumayis ya. Kalau belum mumayis, hukum ibadahnya, hukum sholatnya dianggap tidak tidak sah. Sholat jenazahnya tidak sah. Mumayis. Ya, yang sholat jenazah ada, tapi anak kecil belum balik, tapi sudah maka hukumnya gugur apa enggak? Gugur. Kewajiban tersebut gugur dan dianggap ya apa yang dilakukan oleh anak kecil tadi dianggap menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Contohnya jenazah. Contoh yang lain jihad. Apa hukum jihad? Fardu kifaya. kalau kita keluar menyerang mereka orang-orang kafir dan menjadi fardu kalau kita diser diserang. Kalau kita diserang maka menjadi fardu tidak boleh lari. Tapi kalau kita menyerang setiap tahun satu kali minimal kita diharuskan untuk berjihad, diharuskan berperang, diharuskan keluar melawan orang-orang kafir. Tapi cukup dianggap menjatuhkan kewajiban menyerang kalau mengirim pasukan di perbatasan negara orang kafir dengan Islam, dikirimkan pasukan dan mereka semuanya menjaga batas daripada negara Islam, maka dengan itu sudah dianggap menggugurkan kewajiban berjihad. Jadi tidak perlu berperang kalau memang ada pasukan yang berjaga-jaga di perbatas perbatasan tersebut. Nah, itu misalnya yang menjaga di perbatasan atau yang berangkat untuk berperang, mereka semuanya anak-anak kecil belum balik. Berarti kewajiban tersebut gugur atau tidak? Dianggap. Berarti gugur. Gugur. Wal jihad. Wal amar bil ma'ruf. Yang menegakkan amar ma'ruf ini anak ke kecil. Amar ma'ruf dan nahi mungkarnya juga. Ada anak orang berzina. Ya, itu kewajiban mereka di sekitarnya untuk meneg menegur. Yang negor malah anak kecil, ditegor, dilempari batu. Cukup apa ndak puasa iri furudil kifayah dan semua fardu kifayah, fardu kifayah. Ya, termasuk fardu kifayah menjadi mufti, termasuk fardu kifayah menjadi qadi, harus ada mufti, harus ada qah, qadi yakni hakim, harus ada juga dokter, harus juga ada yang menanam padi. Kalau semuanya menjadi ustadz, tidak ada yang menanam padi, mereka akhirnya tidak bisa Tentunya harus ada yang jadi dokter sehingga kalau ada yang sakit bisa pergi. Kalau tidak ada yang mau jadi dokter, mereka sakit akhirnya tidak ada. Harus ada yang memandikan jenah ya dan seterusnya. Kemudian walau ma'awujudil kamilin. Jadi cukup dilakukan oleh anak yang belum balai walaupun sebenarnya di situ ada orang-orang yang sempurna, yang balai dan yang agil. Yang keenam, Lau sholla alal mayyit fahadara man lam yusolli alaih nudibalahu sholatu alaih. Jika ada yang sudah menyolatkan mayit. Kemudian hadir dan datang orang yang belum menyolati mayit. Apa hukumnya bagi orang yang baru datang? Apa sunnah? Apa wajib? Nudibalahu sholatu alaih sunnah. Karena kewajiban sholat jenazah menjadi gugur. Ketika sholat jenazah sudah dilaksanakan, sudah selesai, maka sudah dianggap kewajiban atau melaksanakan sholat jenazah gugur. Kalau ada yang datang dan belum sempat menyolatkan mayit, maka hukumnya sun. Nudibalahu sholatu alaih. Wataka'u fardon, tapi dapat pahala wajib. Wataka'u fardon, artinya dia mendapatkan pahala yang wajib. Bukan pahala sun, sunnah. Walaupun sudah gugur kewajibannya wihi oleh karena itu dia tetap niatnya ketika sholat jenazah niat far fardu bukan niat sunnah. Ya. Wayusabu sawabahu kama guna dan dia mendapatkan pahala sawabahu sawabal farad mendapatkan pahalanya ibadah fardu. Wal fi iluha baadad dafan lil itiba dan yang lebih sempurna lagi lebih utama lagi kalau sudah selesai dilaksanakan sholat jenazah kemudian ada yang terlambat ya belum sempat menyolati mayit, maka dianjurkan menyolatinya itu setelah diku setelah dikubur. Di mana disolati? Di kubu kuburan. Jadi nanti kuburannya ya dia jadikan antara dia dengan kiblat, ya antara dia dengan kiblat, kemudian dia sholat di situ dengan sholat jenazah. jenazah. Ini yang Abdal. Wala yuqal kaifa taqa'u sholatus sani fardhan ma'anahu la taraka halam ya'sam. Bagaimana kita katakan solatnya orang tersebut, solat yang kedua itu dianggap mendapatkan ibadah fardu. Padahal andai kata dia meninggalkannya, dia dosa apa enggak? Tidak dosa kan gitu. Berarti mestinya itu mendapatkan pahala sunnah. Kenapa kau dapat fardu? Dianggap fardu. Li'annahu qad yakunu syai'u fardin. Karena kadang-kadang sesuatu itu bukan sesuatu yang wajib dakhala fihi, tapi jika sudah masuk di dalamnya, sara maka menjadi wah <clears throat> kal haji mimman kot hajja seperti haji tadi bagi yang sudah pernah haji ketika dia niat haji lagi maka ibadah hajinya bukan sunnah tapi tetap dihukumi wa wajib wa ihda khisali kafaratil yamin begitu juga salah satu daripada perkara atau pilihan daripada kafarah al-yamin, kafarah sumpah. Ada tiga pilihan. Apa itu tiga pilihan? Apa itu? Hah? Di ta'lik ada itu wahia itkur rokoba, yaitu memerdekakan bu au it'am asrati masakin atau memberi makan sepuluh orang satu miskinnya berapa? Satu miskinnya satu satu mud ya. Satu mud berupa beras, berupa makanan pokok, dikasih mentahnya, berasnya, bukan dikasih pecel, dikasih nasi goreng, tidak ya. Au kiswatuhum atau mereka 10 orang diberikan satu-satu pakai setiap satu orang pakaian. Mau pakaian apa? Mau baju takwa boleh, mau kerudung juga boleh, mau daster juga boleh, mau pakaian dalam juga boleh, mau sesuai tidak sesuai sama aja. Laki-laki dikasih pakaian dalam wanita juga dianggap sah. Ya. Kan bisa dikasih juga kepada is. Yang penting tidak diharuskan sesuai dengan orang yang diberikan. Sifat sholat janazah Allahumma Ya Rasulullah. No. uh uh-huh. sifat solatil janazah. Sifatnya dengan arti cara <clears throat> cara melaksanakan solat jenazah. Baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Ya, itu perlu diketahui setiap seseorang yang mengamalkan satu ibadah. Maka dia terlebih dahulu harus tahu yang mana yang wajib, yang mana yang dan tentunya harus tahu caranya. Bagaimana tidak tahu caranya? dia bisa melaksanakan ibadah tersebut tidak mungkin. Ya, oleh karena itu termasuk sholat jenazah bagi yang mau mengamalkannya khususnya mungkin perempuan ya. Perempuan kadang-kadang tidak sholat jenazah. Pernah sholat jenazah? Ya, ketika padahal perempuan juga dianjurkan <clears throat> bukan hanya bukan hanya di rumah, bukan harus sholat jenazah di masjid bersama jenazah, tidak. Bisa sholat jenazah di rumah, untuk jenazah orang yang tidak ada di kota, bukan yang yang di kota ya. Kalau yang di kota tidak boleh. Kalau dia mau sholat jenazah ya di depan jenazah harusnya. Atau di kuburan kalau di kota ya. Misalnya di Bangil ini ada yang meninggal, di kota Bangil ada yang meninggal. Eh, perempuan mau sholat jenazah harus datang ke tempat jenazah atau datang ke kubu ke kuburan tidak boleh sholat di rumah. Kemudian dengan niat sholatnya dia sholat hoib tidak boleh. Kenapa? Sholat hoib itu bagi yang hoib anil balat. Bagi jenazah yang tidak ada di dalam kota, di luar kota. Kalau jenazahnya masih dalam wilayah kotanya dia, maka dia tidak boleh sholat hoib. Tapi dia harus datang ke kuburannya, harus datang eh, ke depan jenazahnya, kemudian di situ dia baru boleh dan sah melaksanakan sholat jenazah. Ya, tapi kalau di luar daripada kotanya ya sholat jenazah tapi jenazahnya di luar kota ya boleh dilakukan sholat oh mau laki-laki ataupun pram mau ada uzur ataupun tidak ada uzur misalnya di Pasuruan di luar kota sudah ada yang meninggal dia tidak ada uzur bisa aja dia datang ke Pasuruan ikut sholat jenazah tapi dia mau sholat hoib aja di rumahnya dia boleh walaupun mungkin kotanya tidak jauh jauh yang penting di luar kok yang penting di luar kota boleh ya mau jauh mau dekat dimanapun yang meninggal dunia selama itu adalah seorang yang muslim ya jangan nanti orang kafir disolati jenazah ya tapi tentunya harus mus dan yang disolati jenazah sekiranya ini ya penting juga itu diketahui sekiranya kalau wanita dia dalam keadaan suci dari headnya atau nifasnya ketika meninggalnya. Ketika meninggalnya dia dalam keadaan suci ya dan juga dalam keadaan balai maka disunahkan bagi dia untuk sholat oh air. Tapi ketika meninggal bertepatan dia dalam keadaan head maka tidak sunnah ketika suci untuk menyolati mayit tersebut dengan sholat haib. Oh, Itu yang perlu diketahui. Begitu juga kalau belum baligh, Mana mau sholat haib? Oh, untuk siapa? Untuk Habib Ali Al-Habsi sahibil Maulid. Ya, tidak boleh. Kenapa ketika meninggalnya Habib Ali Habsi, sudah balik apa belum? Belum, bukan belum balik. Tapi belum. Bukan belum dilahirkan, tapi belum ah. Belum dilahirkan kan mungkin ada dalam perut. Itu sholat hoib. Jadi di sini caranya, caranya sholat jenazah, baik jenazahnya hadir, ataupun jenazahnya hoib tidak berbeda. Caranya sah sama. Itu yang perlu diketahui. Caranya sholat jenazah hadir, baik hadir jenazahnya, hadir di jenazahnya, atau hadir di kuburannya, caranya tidak berbeda. Atau juga sholatnya sholat oh, oib. Jadi apa itu rukun-rukunnya? Satu persatu akan kita bahas. Yang penting kesimpulannya, rukun sholat jenazah ada berapa? Rukunnya. Ya, bukan syaratnya. Ada rukun, ada syarat. Ya, rukunnya ada tujuh. Yang pertama adalah niat. Rukunnya ada tujuh. Yang pertama adalah ni. Dan yang kedua adalah. Yang kedua apa? Takbir empat kali. Bukan takbiratul ihram ya. Takbir empat kali. Karena takbirnya lebih dari empat kali. Termasuk takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu takbir pertama. Takbir empat kali. Dan yang ketiga adalah yang ketiga adalah algi diam harus berdi ini wajib. Bagaimana kita katakan walaupun fardunya fardu kifayah tetap fardu, tetap wajib. Jadi karena sholatnya sholat yang wajib tidak boleh do duduk harus berdiri diam. Yang ketiga, keempat adalah membaca surat al-fatihah. Keempat membaca surat al-fatihah ba'da ehdat takbirat Membaca surat Fatihah kapan? Setelah ya salah satu daripada takbir yang empat. Setelah salah satu daripada takbir yang empat, berarti kalau kita katakan terserah mau milih kapan aja boleh. Setelah takbir yang pertama boleh, setelah takbir yang kedua boleh, setelah takbir yang ketiga juga boleh, setelah takbir yang keempat pun juga boleh. Yang penting jangan membacanya setelah salam, jangan. Jadi itu tidak sah, tidak boleh setelah takbir. itu yang keberapa? Yang empat. Yang kelima, as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbira as saniya Dan yang keenam, yang keberapa? Kelima ya. Yang kelima, rukun yang kelima, membaca salawat kepada Nabi saw Alaihi Wasallam ba'da takbiro setelah takbir yang kedua. Ini harus. Jadi kalau membaca salawatnya setelah takbir pertama tidak dianggap Membaca solawatnya setelah takbir ketiga tidak dianggap harus setelah takbir yang ke kedua. Ya, beda dengan alfa. Fatihah kapan aja. Ya, kemudian yang ke enam ya. Yang ke enam membaca doa untuk mayit. Membaca doa untuk mayit setelah takbir yang ke tiga. Setelah takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit. Dan yang keempat yang keberapa? Ketujuh. Yang ketujuh apa berapa? Yang ketujuh terakhir apa? Salam. Dan yang ketujuh mengucapkan salam atau salam yang pertama sama seperti sholat. Jadi gampang. Kalau rukun sholat yang normal itu ada tiga belas Tapi sholat jenazah hanya hanya tujuh Takbir niat berbarengan dengan takbir Allah wa Akbar. Baca Fatihah. Ya, ini yang wajib ya kita katakan yang wajib. Baca Fatihah, takbir lagi Allahu Akbar, baca salawat kepada roh Rasul. Kemudian takbir lagi yang ketiga, doakan untuk mai Allahumma ufir lahu. Ya, kemudian takbir lagi yang keempat, tidak ada bacaan yang wajib. Tinggal takbir aja, tidak ada bacaan yang wajib. Habis itu langsung. Jadi simple, tidak repot, tidak panjang. Sholat jenazah ini tidak panjang sama sekali, pendek, ya, ringkas. Dan bahkan juga memang tidak dianjurkan untuk dipanjangkan. Ya, dianjurkan malah untuk diringankan. Ya, diringankan dalam arti jangan baca-baca yang panjang-panjang. Jangan nanti baca surat Baqarah. <laughs> Baca surat aja ndak sunnah. Baca surat aja ndak sunnah. Bahkan baca ta'awud aja Sunnah apa enggak? Sunnah baca ta'awud. <laughs> Ada ngetes saja kepingin tahu. Yang tidak sunnah hanya baca doa if Kita. Jadi kalau doa if tidak sunnah. Kenapa? Karena dianjurkan memang tahfif. Dianjurkan untuk diringan. Jangan diperpanjang, jangan dilamakan. Jadi sampai-sampai yang sunnah-sunnah itu menjadi tidak sunnah dalam sholat jenazah. Jadi tidak ada iftita, tidak ada baca surat, tidak ada apalagi sampai mau ruku, mau sujud, mau tasahud awal, nah ada semuanya. Ya, ringkas ya, tapi juga tetap dianjurkan untuk mendoakan mayit. Intinya sebenarnya mendoakan ya, jadi doa mayitnya itu yang agak kalau mau diperpanjang sedikit agak diperpanjang. Allah maufirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa taqabbal jami hasanati apapun yang ya al-warid yang akan datang yang akan disebutkan insyaallah ya yang warid, yang dari Nabi Alaihi Wasallam itu lebih Allah. Jadi tujuh rukun. Tujuh kewajiban. Itu rukun, bukan syarat ya. Ada syarat sama seperti syaratnya sholat yang normal. Apa syarat sholat yang normal? Harus punya udu, harus menghadap kiblat, harus menutup au, aurat, ya harus apa lagi? Harus setelah masuknya waktu waktu kapan masuknya waktu sholat jenazah setelah dimandi setelah dimandikan. Nah, ini berlaku di sini. Ini sifatnya. Mungkin nanti ada juga bab tentang syarat-syaratnya. Ya, ada surut salat jenazah, Jadi disendirikan. Yang pertama, faedah yang pertama, min arkani shalah 'alal mayyit al-qiyamu lil qadir. Termasuk daripada rukun salat jenazah adalah al-qiyam, yaitu ber sama dengan sholat lima waktu. Jadi harus ber diri. Kalau misalnya yang sholat itu adalah anak kecil belum balai, mau sholat jenazah, maka harus berdiri atau tidak? Tetap harus berdiri. Sama juga dengan anak kecil yang mau sholat lima waktu. Harus berdiri apa enggak? Harus berdiri. Padahal sebenarnya kan tidak wah. Tidak wajib bagi anak kecil untuk sholat. Tapi jika mau melaksanakannya harus berdiri. karena apa Karena itu ruh, rukunnya. Sehingga tidak dianggap sah kalau misalnya anak kecil yang sudah memayas kan ibadahnya sah. Tapi melaksanakannya dalam keadaan duduk. Tidak sah. Kalau memang itu sholatnya sholat wah, wajib termasuk itu adalah sholat janah, jenazah. Jadi harus berdiri bagi lil qadir alaih. Bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu sama dengan sholat yang lima. Sholat lima waktu tidak mampu berdiri. Boleh dia. Tidak mampu duduk boleh boleh berbaring, tidak mampu berbaring, boleh. terentang, tidak mampu terentang Tidak mampu terentang dengan isyarat dengan apa? Dengan kepala terlebih dahulu. Ya, tidak bisa dengan kepala, baru dengan mata. Tidak bisa dengan mata, tidak bisa dengan hati, disolati. Ya. Makanya jangan nunggu disolati ya. Untuk rajin-rajin sholat, Ya, jangan nunggu disolati. Ya, mau sholat aja berat. Akhirnya kalau berat nanti cepat disolat. Walau sobian, nah, ini anak katakan tadi, walau sobian, walaupun laki-laki yang belum balik, wamro'atan, walaupun juga peram. Padahal kita katakan sholat jenazah ini bagi yang laki-laki, itu kewajiban tersebut. Sama dengan sholat jamaah. Tadi sholat jenazah kita katakan fardu kifayah, sholat jamaah, tapi bagi laki <clears throat> walau sabian, walaupun yang sholat jenazah itu sobi, walaupun yang sholat jenazah itu seorang wanita, jalin, dan walaupun sholatnya bersama laki-laki yang lah, tetap hukumnya harus sholatnya ber alal aujah menurut pendapat yang muhtamat khilafan lin nasiri beda pendapat dengan Imam Nasiri yang mengatakan tidak wah wal ajis yusolli bagaimana orang yang tidak mampu yusolli ala hasab halih Orang yang tidak mampu sholat sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kemampuan. Kama taqaddam fi qiyami sholawat al seperti yang sudah kita bahas dalam berdirinya seseorang yang melaksanakan sholat lima waktu. Wayas yasgutul fardu bi sholati dan jika misalnya ada orang tidak mampu berdiri kemudian dia sholatnya duduk dan dia hanya satu-satunya yang mensolati mayit maka hukumnya yasgutul fardu akan gugur kewajiban sholat jenazah tersebut sholatihi dengan sholatnya orang yang tidak mampu berdiri tersebut walau ma'a wujudil qadir walaupun dengan adanya orang yang mampu, artinya tidak diharuskan orang yang mampu berdiri harus menyolatinya tidak dianggap kalau misalnya yang menyolati mayit ini orang yang tidak mampu ber tidak kita katakan sama aja mau mampu berdiri mau yang menyolati yang mampu berdiri atau yang tidak mampu berdiri maka dianggap gu gugur kewajiban tersebut yang kedua kila Kil, ada pendapat. juz fi sholat alal mayit al-ku'ud kudra. Ada pendapat yang mengatakan boleh dalam sholat jenazah itu duduk. Walaupun dia sebenarnya mampu untuk berdiri. Kan nawafil seperti ya sifatnya sholat-sholat yang sunnah. Sholat-sholat yang sunnah boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring, boleh terentang boleh apa enggak? Terentang tidak? Boleh apa enggak boleh? Nah, boleh terlentang. Yang boleh berdiri, duduk, dan juga berbaring. Tiga. Berdiri, duduk, berbaring. Orang yang sholat sunnah duduk boleh walaupun tanpa ada uzur. Tanpa ada sakit. Dia mampu berdiri. Boleh. Tapi pahalanya tentunya separuh. Separuh pahala orang yang melaksanakannya dalam keadaan ber yang sholatnya berbaring, boleh juga. Walaupun duduk bisa, berdiri bisa. Jadi berbaring aja lagi mungkin lagi tidur-tiduran di kasur mau sholat. Nggak apa-apa coba-coba sekali. Tinggal takbir aja sholat sambil berbaring. Yang penting menghadap kiblat, jangan menghadap ke arah timur. Menghadap ke arah barat ya, menghadap kib. Ya. Jadi menghadap kiblat bagaimana berbaringnya? Menghadap dengan dadanya. Jadi dadanya diarahkan ke arah kib. Sholat di situ, ya dengan cara berbaring sholatnya sholat sunnah hukumnya sah walaupun sebenarnya mau berdiri dia mampu mau loncat-loncat lari pun dia mampu tapi dia sholatnya berbaring hukumnya sah tapi pahalanya sepa separuh pahala sholat yang do duduk ya yang duduk separuh sholat pahalanya sholat yang berdiri ya, jadi kan nawafil ada pendapat yang mengatakan sholat jenazah hukumnya sama seperti sholat sunnah berarti boleh berdiri boleh duduk boleh ber Liannaha laysat minal faraid minal faraid <coughs> al karena dianggap bukan sol, bukan fardu n. Faraid al-ayan yakni bukan fardu n karena fardunya fardu kifah wagil tapi itu pendapat. Ada pendapat yang lain mengatakan inta ayyanat wajabal giam. Kalau misalnya dia satu-satunya orang yang ada maka dia harus berdiri. Wa illa kalau di situ ada orang lain juga yang mau menyolati mayit, fala maka tidak wajib ber diri. Wa inna malam yusra ruku sujud. Kenapa dalam sholat jenazah ini? Kalau kita pikir-pikir kok tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Kenapa? Ya. Kenapa? Jadi Allah ya tawahamal jahilu annaha lil mayyit biar orang yang bodoh tidak mengira sholat jenazah itu digunakan atau maksudnya tujuannya untuk menghormati may untuk menghormati mayit. Kalau misalnya ada seorang sholat jenazah, niatnya beribadah untuk mayit, maka hukumnya ibadahnya untuk mayit bukan untuk Allah. Kalau kita kan sholat jenazah untuk Allah, ya kan? Dengan cara mendoakan mayit, mayit, menyolati mayit, tapi tetap lillahi taala. Bukan kita beribadah untuk, e, kepada mayat bukan, tapi kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau kita katakan kalau sholat jenazah, kan di depannya ada jenazah ini. Nanti akhirnya ada ruku, ada sujud. Berarti dia sujudnya di depan orang yang bodoh, mungkin juga orang yang kafir, tidak ngerti. Loh, berarti orang Islam ini ibadah kepada mayat dikira nanti. Nah, agar tidak dikira seperti itu, maka sholat jenazah tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Karena sujud dan ruku selain Allah hukumnya ha haram. Ya, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjud li zaujiha. Jika ada seseorang yang bisa aku perintah untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintah seorang wanita untuk sujud kepada sua, suaminya. Jadi andai kata boleh, tapi ternyata tidak boh, boleh. Andai kata boleh akan diperintah si istri untuk sujud kepada <clears throat> kemudian yang eh, di alaihi Ya'nahu yakun amamal musallin. Yang ketiga, fi niyatil fardiyah minasobi al khilaf asabik. Niatul fardiyah. Apa niatul fardiyah? Niat melaksanakan ibadah yang <clears throat> yang wajib. Ketika kita sholat lima waktu itu. Kan di situ ada niat yang wajib kita niatkan ketika kita sholat lima waktu. Pertama adalah al ghasad yaitu kita niat sholat. Kedua adalah ta'yin, kita menentukan sholat. Dan ketiga adalah niatul fardiyah. Kita hadirkan bahwasanya sholat kita ini adalah sholat yang wajib. Kalau kita sholat lima waktu itu. Minimal kita wajib dengan tiga niat itu kan. Ya, kita niat sholat. Kedua kita menentukan sholatnya. Kita niatkan sholatnya sholat apa. Dan yang ketiga kita niatkan sholat yang kita lakukan ini adalah sholat yang. Sholat yang wajib. Ya. Ini yang wajib kita niatkan ketika kita sholat lima waktu, ya begitu juga kita katakan sama dengan sholat jenazah. Kita niat sholat, kita tentukan sholatnya sholat jenazah, kan kita hadirkan dalam hati bahwasanya sholat jenazah yang kita lakukan ini adalah sholat yang wa, yang wajib. Nah, di situ di sholat lima waktu ada khilaf. Kalau misalnya yang melaksanakan sholat lima waktu ini belum balai, apa wajib juga niat fardu? Padahal kan memang tidak wah apakah dihadirkan dalam hati anak yang belum balik? Kalau dia itu sholatnya sholat ibadah yang wa, wajib. Padahal itu kan syarat ketika niat sholat lima waktu. Ya, apa berlaku kepada anak kecil yang memang tidak wajib sebenarnya sholat lima waktu? Nah, di situ ada khi, ada khilaf, ada perbedaan pen. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Yang muktamad hukumnya wa wajib. Nah, di sini gimana kalau sholat jenazah? Apa juga wajib? Ada khilaf juga. Ya, berlaku khilaf yang ada di waktu sholat lima waktu. Fala ini khilafnya di sini. Fala tajibu inda Romli. Imam Romli mengatakan hukumnya tidak wah. Wa tajibu inda Ibn Hajar dan Imam Ibn Hajar mengatakan hukumnya wah wajib. Lakinna qalal Bujairimi ala Romli. Tapi Imam Bujairimi menukil daripada Imam Romli wujubaha alaihi huna. Ya, Imam Bujairimi ya menukil dari Imam Romli bahwasanya niatul fardiyah itu wajib juga terhadap anak kecil yang belum balik kalau itu sholatnya sholat jenah di anahatus gitul harat an karena sholatnya ketika itu dianggap menggugurkan dosa daripada yang lah wa qala al-qulyubi innahu al-ajah imam qulyubi mengatakan itu yang muktamad wa takfi niyatul fardiyah wa illam yagul fardhu kifayah ketika sholat jenazah cukup dihadirkan dalam hati sholatnya dia itu sholat yang wajib walaupun tidak dihadirkan dalam hati kalau wajibnya itu wajib kifah yang keempat, yang berkaitan dengan niat. Launawa imamun mayitan hadiran. Au iban. Wanawal makmu mayitan akhara kadarik. Ay hadiran au iban jaza. Sekarang niat sholat jenazah. Tadi sudah kita katakan. Ya minimal dalam sholat lima waktu harus ada niat sholat. Harus ada juga menentukan sholatnya, ta'yin. Dan juga harus harus apa? Niatul fardi ada tambahan dalam sholat jenazah. Apa tambahannya? Harus membedakan orang yang disolatinya. Membedakan dari yang lainnya. Jadi tidak sah. Yang penting anak mau sholat jenazah. Allahu Akbar. Anak mau sholat jenazah, sholat yang wajib, sholat satu kifayah. makmuman atau imaman. Allah Akbar. Tidak sah. Kenapa? Karena tidak membedakan yang disolat ini siapa. Harus di Kalian mau sholat untuk siapa ini? Ya, anak mau sholat untuk ma almarhum mayit ini yang namanya Z. Oh enggak, untuk Amar. Oh, untuk Abu Bakar dan seterusnya. Ditentukan boleh dengan namanya. Boleh juga ditentukan dengan dengan isyaratnya. Boleh. Anak mau sholat untuk mayit ini yang ada di depan anak dalam hati pakai isyarat. Untuk mayit ini. Dia tidak tahu namanya siapa. Boleh. Dengan sifatnya boleh juga. Anda mau sholat jenazah untuk anaknya si Z itu, anaknya si Z yang paling besar itu. Nah, anda tidak tahu namanya siapa itu. Yang penting anaknya Z itu yang paling besar meninggal. Anda mau sholat jenazah. Boleh. Ya, tidak tahu namanya, tidak pakai isyarat, tapi disebutkan sifatnya. Ya, yang penting di sini dibedakan dari yang lain. Jadi tidak harus menyebut namanya, tidak harus itu. Bahkan kebanyakan mungkin banyak yang mereka yang sholat jenazah itu jamaah. Mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu nama mayit ini siapa kan? Kadang-kadang yang kalian mungkin tidak ikut sholat jenazah di di masjid. Kalau misalnya kalian sholat jenazah, kadang-kadang ini mayitnya siapa? Wallahu a'lam. Yang penting anak sholat jenazah terhadap mayit itu. Eh, itu sah. Kenapa? Pakai isah. Paling enak lagi sudah. anak niat jenazah untuk mayit yang disolatkan oleh imam yang diniatkan oleh nanti niat sholat jenazah untuk siapa? Namanya siapa? Yang penting anak ikut imam sudah. Imam niatnya untuk siapa? Sholat jenazahnya ya seperti itu niat anak juga sama. Ini juga boleh diniatkan usolli ala man sholla alaihil anak niat menyolati mayit yang disolatkan oleh imam yang diniatkan oleh imam itu paling enak ya, karena kadang-kadang orang menyebutkan kadang-kadang ini siapa ya namanya Uzzat ini kayaknya nih Usolia ya alal marhum mayit Z. Allah Akbar. Habis itu ditanya namanya siapa tadi? Amr. Ya Allah salah anak. Salatnya salah menyebut nama sah apa tidak sah? Tidak sah. Kalau salah menyebut namanya tidak sah. Ya, salah menyebut sifatnya juga tidak sah. Tadi dikira yang paling tua. Ternyata itu bukan yang paling tua, tapi nomor kedua. Anaknya Z yang kedua, bukan yang paling tua salah, berarti hukumnya tidak sah. Jadi kalau disebutkan dan ternyata salah tidak sah. Kecuali dia ketika menyebutkannya pakai isyarat juga. <clears throat> anak niat sholat jenazah untuk mayit yang bernama Umar ini. Allahu Akbar. Dalam hati ketika dia niat yang bernama Umar ini. Dalam hati mayit yang di depan anak ini. Nah, pakai isah Isyarat ini tidak harus pakai tangan ya. Ini mayit ini. Sholli Allah. Isyarat maksudnya dengan hati. Isyarat maksudnya apa? Isyarah kalbiyah. Isyarat dengan jadi usolli ala uh, e, may almarhum atau almayyit Umar dalam hati yang di depan anak ini dalam hati jangan gini-gini <laughs> jangan. Jadi itu maksudnya isyarat. Nah, kecuali kalau di hatinya dia dihadirkan ya ketika menyebut anak mau menyolati mayit yang bernama Umar ini, tapi dihadirkan dalam hati yang di depan anak ini loh. Ternyata namanya Abu Bakar maka hukumnya sah karena dia memberi isya isyarat. Isyarat lebih kuat daripada penyebutan nah, nama, lebih kuat. Jika bertentangan dia menyebutkan nama tapi salah, tapi dia memberi isyarat, isyaratnya betul. Maka yang dianggap isya isyarat walaupun penyebutan. Tapi kalau tidak pakai isyarat, yang penting niatnya dia ana, ah, yang penting mau menyolati mayit yang namanya Umar. Ternyata sah, tidak pakai isyarat, maka hukumnya tidak hukumnya tidak sah. Nah, itu yang perlu diketahui. Bahkan juga kadang-kadang menyangka, menyangka mayatnya ini laki-laki, ternyata hukumnya juga tidak. Ya, paling enak seperti tadi, usolli alaman sholla alaihil, karena niat seperti niatnya imam. Mau, tidak mungkin salah sudah, kecuali kalau imamnya, imamnya salah mungkin. Jadi di sini berkaitan dengan niat sholat jenazah. Maka di sini berkaitan dengan lihat jenazah dikat, e, disebutkan satu faedah. Kalau berbeda antara niat imam dengan niat makmum. Misalnya apa perbedaannya? <clears throat> Launawa imamun mayitan hadiran. Imam niat untuk menyolati jenazah yang hadir. Atau sebaliknya, niat menyolati jenazah yang gaib. Wa nawal makmum mayitan akhara kadzalik. Dan makmum niat yang berbeda dengan niatnya imam. Kalau niat imam tadi sholat jenazah yang hadir, jenazah yang hadir yang ada di situ. Makmumnya niat jenazah yang ho. Jadi ada jenazah di masjid. Ma, e, imamnya tentunya niatnya sholat jenazah untuk mayit yang ha. Ada makmum. Ah, anda tidak mau nyolati mayit itu, ndak. Karena mau nyolati keluarga anda yang di luar kota. Hoib. Allah Akbar. Tapi bermakmum dengan imam. Hukumnya? Ya, jaza. Hukumnya, boh boleh. Jawabannya bu, boleh. Ataupun juga sebaliknya. Kadang-kadang habis sholat Jumat, kalau di masjid itu ada sholat oh, hoib. Habis sholat Jumat biasanya kadang-kadang ada sholat jenazah, tapi sholat jenazah oh, hoib. Nah, imamnya tentunya niat jenazah sholat oh. Tapi misalnya ada seseorang yang niat sholat jenazah yang hadir. Kebetulan di depan masjid itu ada jenazah misalnya. Maka hukumnya sah. Artinya perbedaan niat antara niat mayit yang hadir niat dengan niat yang hoib antara imam dengan makmum hukumnya tidak bermasalah ya li anna ikhtilaf niyatihima la kama guna kelima <clears throat> law zadal imamu fi takbir lam tusanna lil ma'mumi mutaba'atuhu fi ziyada alal asah takbir dalam salat jenazah itu berapa dalam salat hari raya berapa Rokaat pertama tujuh. Rokaat kedua lima. Ya, itu solatnya solat hari raya. Ya, baik Idul Adha ataupun Idul. Tapi di sini solat jenazah. Perbedaannya, ini perbedaannya kalau takbir dalam solat hari raya itu hukumnya sunnah. Itu hai hayat sunnah hayat. Jadi kalau solat jenazah takbirnya itu wah wajib, rukun. Oleh karena itu tidak boleh ditambah. Karena kalau menambah berarti menambah ruh, rukun. Tidak boleh sholat jenazah ditambah takbirnya. Dengan niat rukun ya. Bukan dengan niat zikir. Maka hukumnya bisa bah, batal. Ya, tapi kalau misalnya dalam sholat jena, dalam sholat hari raya ditambah yang mestinya tujuh sepuluh takbirnya, yang mestinya lima ditambah tujuh, hukumnya tidak masalah karena memang sun sunnah. Seperti kalian sholat lima waktu, mestinya membaca tasbih tiga kali, dibaca lebih. Baca surat satu kali, dibaca lebih. Tidak masalah, dia ada Karena sunnah. Tapi kalau rukun jangan ditambah. Ah, anak kepingin pahala lebih. Anak nanti sholat isya, ya rukuknya mau dua kali sama seperti sujud. Sah apa Tidak sah. Malah menjadi bah. Rukun tidak boleh ditambah. Nah, sunnah tidak apa-apa, tapi rukun tidak boleh ditambah. Nah, begitu juga takbir yang ada dalam sholat hari raya tidak boleh ditambah dengan niat ruh, rukun. Nah, berkaitan dengan masalah ini. Lauzadal imam fi takbir. Bagaimana kalau imamnya menambah? Bagaimana kita katakan tadi, mestinya jangan menambah. Ini imamnya menambah. Tidak tahu imamnya sengaja atau imamnya lupa. Yang penting ketika dia sholat makmum, menjadi makmum, dia melihat imamnya menambah takbir. Mestinya sudah selesai empat takbir. Habis pak takbir mestinya apa? Salam. Tapi ini ternyata imam takbirlah lagi. Bagaimana hukumnya makmum ini? Yang melihat imamnya menambah takbir. Lam tusan lil makmum mutaba'atuhu fi ziyada ala asoh Tidak sunnah. Tidak sunnah bagi makmum tersebut untuk ikut-ikut menambah. Untuk ikut-ikut i imam. Tidak usah ikut-ikut imam, tidak usah menambah takbir. Biarkan imam menambah 10 kali terserah imam. Mungkin imam lupa, mungkin imam niatnya bukan rukun dan seterusnya. Yang penting makmum jangan ikut-ikutan. Diam aja. Imam takbir lagi. Allah Akbar. Allahu Akbar. Makmum jangan menambah. Kalau sudah empat selesai sudah. Bal tukroh. Kalau menambah gimana hukumnya? Hukumnya makruh menambah juga ikut-ikutan imam makruh. Kalau niatnya zikir. Tapi kalau niatnya rukun, maka menjadi bah. Nah, ini zikir. Khurujan min khilafi man abtala biha. Keluar dari khilaf sebagian ulama. Untuk keluar dari khilaf sebagian ulama. Yang mengatakan kalau menambah hukumnya bah. Batal. Wakilatusan. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya menambah sunnah untuk mengikuti i. Mamgil tapi wa alal awal maka menurut pendapat yang muktamad yang pertama tadi makruh fal ma'mum ketika itu mukhayyar diberi pilihan bainal mufarakah antara dia niat mufarakah ketika itu dalam hati niatnya ana niat mufarakah wal intidar atau dia boleh juga pilihan kedua menung menunggu wahwa afdal menunggu lebih lebih afdal dan yang keenam berkaitan dengan menambah takbir juga lauzadal imam fi takbir andai kata imam menambah takbir lam tabtul sholatuh. Tidak menjadi batal sholatnya. Karena itu adalah zi, zikir. Falau taba'ahul masbuk. Andai kata ada makmum yang masbuk. Ketika imam menambah takbir itu, mestinya kan empat sudah selesai. Tapi imam takbir yang kelima. Ada masbuk. Tahu masbuk ya? Yang ketinggalan takbir dari imam. Jadi tidak dari awal sholat bersama imam. Jadi sholat jenazah juga ada tak, ada masbuk. Yaitu yang tidak mendapatkan takbir pertama bersama Berarti kan dia harus nambah ya. Masbuk itu harus dan ketika dia takbiratul ihram, dia mengikuti jalannya sholatnya dia sendiri. Tidak usah mengikuti jalannya sholatnya mam. Jadi kalau misalnya setelah takbir per, eh, setelah takbir kedua, ya takbir kedua imam ini, makmum datang ikut takbir. Imam setelah takbir kedua baca apa? Salawat. Makmum yang masbuk tadi ketika takbir pertama kali baca apa? Fatihah. Jadi tidak usah mengikuti caranya imam, sholatnya imam. Dia mengikuti sholatnya sedih. Nanti ketika imam takbir lagi, baca sholawat, baca e, doa untuk mayit. Maka makmum takbir lagi, ikuti imam. Tapi bukan baca doa, tapi sholat. Dan nanti terakhir imam ketika itu salam. Maka makmum tadi kurang satu kali takbir. Takbir lagi yang keempat, baru kemudian. Jadi takbirnya nambahnya kapan? Setelah imamnya sah. Sekarang andai kata ada masbuk ketinggalan satu takbir. Kemudian ada imam yang nambah sampai lima kali. Ketika imam menambah lagi takbir yang kelima, masbuk tadi ikut-ikutan enam nambah. Bagi makmum itu adalah takbir yang keempat. Bagi imam itu lebih. Tapi bagi makmum yang masbuk itu adalah takbir yang ke Apakah dianggap sah masbuk tadi? Apakah dianggap gugur kewajiban takbir yang keempat? Nah, ini yang dikatakan tadi. Andai kata imam menambah takbir maka imam tidak batal sholatnya. Andai kata diikuti oleh masbuk, wa atabi wajibi, kemudian dia membaca kewajibannya, usibalahu, dianggap untuknya. Berarti sah dan diang. mazalika amla, baik makmum yang masbuk itu tahu kalau takbirnya imam itu ziyadah atau tidak tah? tahu. Izi ziyadah jaizatun imam. Karena menambah takbir dengan niat zikir hukumnya boleh bagi i. Wabihada al masbuk at-tabi' li imamihi fi rakaatil khamisah. Ini yang membedakan antara sholat jenazah dengan sholat yang normal, sholat yang lain. Yaitu kalau misalnya sholat yang lain, kemudian ada imam yang menambah rakaat kelima, maka tidak boleh diiku. Walaupun dia masbuk, tidak boleh ngiku. Walaupun masbuk, padahal masbuk kan kurang sorokaatnya itu. Tapi tidak boleh mengikuti imam yang menambah rokaat kelima. Andai kata mengikuti, maka hukumnya sholatnya menjadi... Ya, kemudian wabi bihadza al hati haisu fussila fihi bainal jahal fatasih. Ya, kecuali kalau masbuk yang ikuti imam dalam rokaat kelima itu kalau tidak tahu kalau itu adalah rokaat yang kali dia ngikuti imam, tidak apa-apa, sah kalau tidak tahu. Wal ilm fala ini fala tasih atau dia tahu itu adalah rokaat tambahan maka hukumnya tidak tidak sah. Allahu a'lam. halaman Halaman 100 100 berapa? 48.